Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Sufiqih wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau di sini halaman 194 bagian bawah perhatikan baik-baik. Fal faedah min jihad min wajhain. Faedahnya Kenapa pendapat yang rajih bahwasanya kalau ada dua amalan dua-duanya sahih dalilnya kemudian boleh milih ini, boleh milih ini, kadang ini, kadang itu. Kita lihat faedahnya ada dua sisi. Pertama, al-ityanu bis-sunnah bi wajhaiha, yaitu mendatangkan amalan sunnah dengan dua sisi. Terkadang menggunakan Allahu akbar kabira, terkadang menggunakan Allah ba'id ini. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Nah, terkadang ini terkadang itu. Jadi ya, dua dua sunnah bisa dia datangkan. Yang kedua, hidun nawain, menjaga dua jenis tersebut. Menjaga dua jenis tersebut. Nah barakallahu fikum. Li'annahu idza baqiya 'ala wahidin nasiyal akhar ma'a tuliz zaman. Dikarenakan kalau seandainya mengamalkan cuma satu saja, nanti dia akan melupakan yang lainnya bersamaan panjangnya waktu dan juga bersama berjalannya waktu. Paham ya? Dengan berjalannya waktu itu kalau cuma ngamalkan satu saja, itu nanti yang satunya terlupakan. Oleh karena itu diselang-seling, kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu, kadang itu, kadang ini. Paham ya? Seperti itu fungsinya adalah apa? Fungsinya agar tidak terlupakan sunnah-sunnah yang lainnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Fa in kalau ada yang mengatakan hal najma' baina sifatain, nah wah, penting ini. Apakah boleh kita mengumpulkan menggabungkan antara dua sifat yang ada langsungan gitu? Al jawab, idza dal dalil apabila ada dalil yang menunjukkan ala annahu la jam'a fa innana la najma'. Kalau sudah datang dalil bahwasanya enggak boleh kita menggabung menggabungkan maka kita tidak menggabungkannya. Paham belum? Jadi kita harus milih gitu loh. Contohnya 6 doa istiftah Perlu nggak tuh menggabungkan antara Allah Akbar kabira dengan Allah Akbar ini? Perhatikan baik-baik kitabnya itu simak. Nah barakallahu fikum, perlu atau tidak menggabungkan antara Allah Akbar kabira dengan Allah Akbar ini? Kita katakan nggak perlu. Karena nggak ada dalilnya tuh menggabungkan nggak ada. Paham ya? Nggak ada dalilnya tuh menggabungkan nggak ada di situ. Naam. Sawa'un kana dzalika min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam au min qarinatil hal. Baik hal tersebut merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah enam tanda yang sifatnya keadaan, enggak ada. Jadi enggak ada dalil menunjukkan hal tersebut sehingga kita tidak menggabungkannya. Jadi antum cukup milih mau pakai Allahumma ba'id baini atau pakai Allah akbar kabira ila akhirih. Silahkan pilihannya di situ. Nah, kalau digabungkan enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah. Misalul ladzi min enam misalul ladzi min qawlihi termasuk contohnya yang dari ucapan beliau hadisul istiftah ya kan? Hadis mengenai doa istiftah Wadalika lamma su'ila alaihi salatu wassalam mada yaqul? Yang demikian itu tatkala beliau ditanya, apa yang beliau ucapkan? Qala, beliau mengatakan aku mengatakan kada wa kada wa lam yadhkur Seperti ini dan seperti ini, beliau tidak menyebutkan yang kedua, cuman menyebutkan satu saja. Berarti menunjukkan milih. Menunjukkan apa? Milih barakallahu fikum na'am. Wal misalul ladzi min qarinatil hal contoh yang sekarang bentuknya bukan ucapan Rasulullah tapi dilihat dari apa? Nam qarinah tanda suatu keadaan hal at wa tasbih khalfas salawat. Ayo ya, na'am. Tasyahud dan tasbih di belakang salat. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Li'anna tasyahuda alfadhuhu mutaqaribatun, yakni yahtanifu fihi kalimah atau kalimatan. Karena yang yang namanya tasahud, lafaz-lafaznya itu berdekatan, mutaqaribah berdekatan. Yakni maksudnya adalah yahtanifu fihi mungkin beda sedikit kalimat atau kalimatan, satu kalimat, satu kata atau dua kata, perbedaannya sedikit sekali. Wa madamat alfadhuhu mutaqaribah, selama lafaz-lafaznya itu berdekatan, selama lafaz-lafaz tersebut berdekatan, Fa inna ahadahuma yughni al akhir Maka salah satu di antara keduanya telah apa? Nah, barakallahu fikum mencukupkan dari yang lainnya sehingga enggak perlu digabungkan. Cukup satu aja ya. Karena lafadznya apa? Lafadznya berdekatan, maknanya juga otomatis tidak jauh beda. Li'annaka law jama'ta bainahuma wa laysa bainahuma illa farqun yasir fi kalimatin yasirah. Dikarenakan kalau seandainya kamu menggabungkan antara keduanya, Padahal tidak ada antara keduanya itu perbedaan kecuali perbedaan yang sangat sedikit. Nah, pada apa? Pada kata-kata yang sangat sedikit, sarahada musbihan litakrar. Berarti ini apa? Menyerupai pengulangan. Ya cuman sama aja kan mengulang-ulang. Paham ya? Karena perbedaannya sangat tipis sekali, perbedaannya sangat tipis sekali. Nah. Kita lihat sini. Wa min dzalika tasbih khalfa salawat haitsu warada ala arba'ati anwa. Yaitu tasbih di belakang salat. Belakang salat maksudnya akhir salat. Paham ya? Di akhir salat ada tasbih, itu datang apa? Empat macam. Datang dalam keadaan empat macam, empat jenis. Paham ya? Tasbih tersebut datang dalam keadaan empat macam atau empat jenis. Satu, subhanallah asyran. Sepuluh kali subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah asyran dan alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahu akbar dan Allah akbar 10 kali. Ini satu. Namanya jadi zikir setelah apa? Zikir setelah salat tasbih ada yang riwayatnya 10 10 10. Yang kedua, yang kedua subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Salasan wa salatin 33. Tapi lafadznya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar salasan wa salatin 33. Kamu belum nih? masih jadi satu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu jadi satu, itu jumlahnya berapa? 33 kali. Faham belum ini Husain? Ini yang kedua. Fal jami' tis'un. Semuanya total ada berapa? 99. Ewa. Wa yu'nam wa yukhtam bila ilaha illallah wahdahu la wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditutup dengan lafaz apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau yang pertama kan 10 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Kalau yang kedua, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu 33 kali. Paham ya? Dibaca 33 kali. Tapi kalau totalnya, nah barakallahu fikum fal jami' sembilan puluh 99. Nomor tiga, subhanallah salatun salatin, ma'rufin yang kita baca. Subhanallah 33 kali. Walhamdulillah salatun salatin 33 kali. Wallahu akbar. yang nah, bedanya nih. Arba'an wa salatin. Allah akbarnya 34. Paham ya? Jadi totalnya 100 kan itu. Ya enggak? Nah. Kemudian kita lihat lagi yang nomor empat, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 25 marrah. 25 kali lafadznya. Diucapkan tapi panjang ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diucapkan 25 kali. Fal jami' mi'ata marrah. Seluruhnya berarti total apa? 100 kali. Paham ya? Karena na barakallahu fikum 6 eh 25 kali 4 berapa? 100 kan? Seperti itu. Subhanallah, 6 subhanallah 1, walhamdulillah 2, La ilallah tiga. Allahu Akbar empat. Khamsan isrina marrah. 25 kali. Tapi dinilai apa? 100 jumlahnya. 100 kali. Apa belum? Totalnya. Karena apa? Karena 25 kali 4. 100. Yang kita baca berarti yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 100 itu digenapi dengan lafaz La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir jadi tadi nomor dua tadi, subhanallah, walhamdulillah, wallah akbar, itu masing-masingnya 33 kali. Paham ya? 33 kali, 99 ditambah 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, total berapa? 100 kali. Paham ya? Total 100 sama 100 ya, total 100 tambah 1 tadi, jadi 99 tambah 1. Yang nomor 2 inilah yang kita baca selama ini ya. Nomor 2, 33, 33, 33. Naam. Berarti nggak digabung ya. Kalau yang kedua, yang ketiga berarti kan pisah-pisah tapi kan yang Allah Akbar 34. Yang Allah Akbar 34. Bedanya itu. Fahadhihi la najma' bainaha li'annaha min jinsin wahid. Yang seperti ini kita nggak perlu menggabungkannya karena ini satu jenis. Kata syahud seperti tasyahud. Fayuktafa biwahidin minha. Tasyahud juga cukup. Ada tasyahudnya Abdul Mas'ud, ada tasyahudnya siapa kemarin? Abdullah Ibn Abbas. Nah, kita milih satu aja sudah, nggak perlu digabung gitu loh. Ini juga sama. Nah, milih satu wa amma idza lam yadul ad-dalil ala fi'liha ala tabadul adapun kalau seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan mengerjakannya ala tabadul dengan sistem apa tabadul boleh dikatakan pergantian sistem pergantian digonta-ganti fa inal afdala an yajma' bainaha tahsilan as-sawab al-murattab ala hadhihi ibadah maka afdalnya hendaknya dia menggabungkan antara na barakallahu fikum antara apa tadi antara adkar dikir-dikir tadi itu tahsilan dalam rangka untuk menghasilkan pahala yang diletakkan di balik ibadah tersebut. Famlum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau misalkan misalkan apa? Misalkan tidak diharuskan untuk tabatul saling bergantian, maka dibatas semua tidak masalah. Bahkan nanti pahalanya tuh banyak. Min dzalika contohnya al-adkar al-syu'ah contohnya zikir-zikir yang syariatkan setelah salat. Tapi hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatih, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari salatnya, qala beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini kemarin sudah kita lewati ya. Al jaddi minkal jaddu. 6 ada yang mengatakan zat ini adalah azamah, ya. ada yang mengatakan harta. Jadi tidak bermanfaat zal mal mingkal mal. Maksudnya bagaimana? Harta itu tidak bermanfaat eh, bagi orang yang memiliki harta. Maksudnya tidak bisa memberikan manfaat itu ya. Naam. Atau keagungan, kedudukan. Paham ya itu makna zat kemarin ya. Naam. Wa hadis Sauban radhiyallahu anhu dalam hadis Sauban juga annahu sallallahu alaihi wasallam istaghfara salatan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar tiga kali. Waqala setelah tiga kali Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yang sahih dahulunya salatnya Rasulullah SAW diketahui apa? Akhirnya itu dengan takbir. Paham ya? Itu hadis sahih itu jarang sekali orang amalkannya ya. Bahkan para ulama dulu sempat memuji Syekh Mobil karena Syekh Mobil yang menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali mengenai sunnah apa? Takbir tiga kali. Jadi ketika sholat selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga dikeraskan. Itu takbir tiga kali. Sebutkan dalam hadisnya Ibn Abbas kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fikum dahulu Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nam yu'rafu intiha salatihi bitakbir. Semakna itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui selesai salatnya dengan takbir. Jadi imamnya baca takbir, makmumnya pun juga bertakbir. Takbirnya bagaimana? Pertama, kedua, ketiga, seling barakallahu fikum. Nah, mengeras-mengeras, yang ketiga yang keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paham kan ya? Itu sebelum baca istighfar. Setelah setelah itu baru Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. baru Allahumma antas salam minkas salam. Paham ya? Jadi ketika antum dengar ada orang kok takbir itu ada dalilnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum bahkan itu sunnah yang terpendam banyak orang yang belum tahu dan bahkan mungkin sebagian mereka melalaikannya. Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimatullah alaih termasuk yang waktu itu memulai menghidupkan kembali enam sunnah tersebut. Naam. Kita lihat ini Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Li'anna kullu wahidin minhuma dikarenakan masing-masing salah satu di antara keduanya yughayir al-akhar, mughayir tamah, berbeda dengan yang lain mughayir mukhalif, berbeda dengan yang lain dengan perbedaan yang sempurna. Paham belum? Beda kan? Naam. Fa idza kana yughayiruhu bi maka apabila yughayyiruhu yaitu berbeda, fa makna maka maknanya adalah annadhkurahuma jami'an. Kita menyebutkan kedua-duanya secara bersamaan atau dikumpulkan. Hada mataharrara lana fi hadil masalah. Inilah yang apa? Yang nampak na barakallahu fikum nam dari kami setelah diteliti dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum zikir-zikir tersebut kita baca. Kalau kita urutkan kan na barakallahu fikum takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru Allahumma antas salam, meminkas salam. Ha? Tabarakta ya Jalal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma baru baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la fau wa la fau dal jaddi minkal jaddu. Paham ya? Kemudian baru baca syahadatan itu. Nah, barakallahu fi setelah itu baru subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Setelah itu baru alhamdulillah 33 kali. Setelah itu baru Allah Akbar 33 kali, baru ditutup dengan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau sempurna lagi membaca ayat kursi setelahnya. Paham ya? Baca ayat kursi setelahnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Jadi kesimpulannya apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya kalau bentuknya adalah tidak boleh digantikan dalam artian harus memilih ya kita pilih. Tapi kalau sifatnya nampar kalau fikum eh, boleh digantikan ya kadang ini kadang itu kita amalkan. Paham ya? Kadang ini kadang itu kita amalkan biar kita bisa mencakup dan bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang ada. Kita ambil dikit lagi pantun yang baru, pantun nomor 47. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Walzam tariqan nabi Walzam tariq tariqatan nabiyil mustafa wa khud biqaulir rasyidin al khulafa. Masyaallah bagus sekali ini ya. Walzam tariq tariqatan nabiyyi wa walzam tariq qatan nabiyil mustafa wa khud biqaulir rasyidin al khulafa. Ini pantun yang sangat bagus, nasihat untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan jalannya Nabi Al-Mustafa. Mustafa itu nabi yang dipilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walzan tariqatan nabiyil mustafa wa khudh biqaulir rasyidinal khulafa. Itu yang kita baca. Kita lihat sini qauluhu ilzam ayyuhal abd. Berbangga teguhlah engkau wahai hamba tariqatan nabi al-mustafa, jalannya nabi al-mustafa, yaitu nabi yang pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam, ay sunnatah Berpegang teguhlah engkau dengan sunnahnya karena berpegang teguh dengan sunnah kunci apa? Kunci keselamatan dunia dan akhirat. Paham ya? Berkata Imam Zuhri rahmatullah alaih, "At-tamassuku bis sunnati najah." Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. At-tamassuku bis sunnati najatun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, li'anna sunnah wa tariqata lughatan ma'nahuma wahid. Karena sunnah dan tariqah secara bahasa maknanya satu. Kedua-duanya maknanya apa? Satu, metode jalan, prinsip. Ewa. An-nabiyyu al-hunali ahdi dhihni. Enggak perlu panjang lebar, enggak usah bingung, sudah kita lewati. Al di sini adalah al, al apa? Li ahdi dhihni. Maksudnya bagaimana? Orang tahu nabi siapa maksudnya ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa karena al ini ahdi dhihni namanya. Al ahdi dhihni, sesuatu yang sudah terletak di benak Faham belum ini, Ihsan? Sesuatu yang sudah terpetik di benak. Jadi setelah tidak langsung orang sudah tahu nabi siapa itu loh. Enggak perlu nanya Nabi Isa atau Nabi Musa ya. Bukan, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Contohnya, antum di tempat zidan sana itu. Mau kemana ya, akhi? mau ke markis adhab ilal markis ilal markis Kira-kira markis mana kira-kira? Sini bukan? Darut Takwa, bukan yang lainnya lagi karena antum posisi sana dan antum modok di sini itu loh. Enggak perlu menyebutkan mau kemana mau pergi ke markas Darut Takwa, Cukup ilal markas. Al markas alnya al ra'ah di dhihni. Paham belum? na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Atau contohnya di suatu ma'had ada Syekh Abdullah Al-Riyani misalkan. Nah, eh, antum ja'a Syekh, ja'a Syekh, Syekh, Syekh telah datang Syekh. Ah, Syekh Syekh ini Syekh siapa kira-kira? Ya beliau, karena apa? Beliau di situ gitu loh. Bukan Syekh yang lain namanya ahdi Dihni. Sesuatu yang sudah terpetik di benak. Paham ya? Itu enggak perlu panjang lebar. Naam, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wal murad bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al Mustafa yakni Al Mukhtar. Mustafa maknanya adalah apa? Al Mukhtar. Yaitu nabi yang dipilih. Nabi yang dipilih. Kama ja'a fil hadis anin Nabi sallallahu sebagaimana yang datang dalam hadis dari Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min bani Ismail kinana. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih dari anak keturunan Bani Ismail, anak keturunan Ismail, Kinana, Kinana, Wastafa min Kinana Quraishan. Dan Allah, Ta'ala memilih dari Kinana Quraishan. An-Nadr bin Kinana, Ingat-ingat. An-Nadr bin Kinana, Naam. Wastafa min Quraish Bani Hashim. Kemudian Allah Ta'ala pilihkan dari Quraish sendiri Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim dan Allah telah memilih aku dari Bani Hashim tersebut akulah yang dipilih maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Mustafa asluhu Mustafa ini Mustafa itu aslinya Mustafa pakai ta lakin qulibat ta ta'an akan tapi taknya diubah menjadi ta li'illati tasrifiyah dikarenakan apa alasan secara sorof dibahas dalam ilmu sorof paham ya na'am barakallahu fikum na'am Wa Mustafa minas safa. Mustafa dari kata safa. Safa itu kan bersih. Au minas safwah. Naam, wa hiya al-khulus murni. Naam. Yuqal hadha syai'un safin. Ai khalis min mukhalatati min mukhalatatin min mukhalatati ghairihi. Masyaallah. Sesuai itu ini safi. Kenapa safi? Dikarenakan khalis murni dari campuran yang lainnya. Khalis min mukhalatati ghairih. Murni dari campuran yang lainnya namanya apa? Safin. Paham ya? Namanya safin. Naam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mustafain al-akhyar bal huwa afdal mustafain al-akhyar. Maka Nabi wasallam merupakan apa? Merupakan na barakallahu fikum dari kalangan hamba-hamba yang Allah pilih pilihan dan bahkan beliau termasuk yang paling afdal daripada hamba-hamba pilihan tadi itu. Faham ya? Nah, beliau termasuk yang paling afdal daripada hamba-hamba pilihan tadi. kalau sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum ulul azmi itu yang paling afdal. Dari kalangan ulul azmi yang paling afdal siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Istafahu Allah taala alaihim min iddati wujuh. Allah Subhanahu wa taala memilih Nah barakallahu fikum memilih Rasulullah SAW Allah Taala memilih Rasulullah SAW Muhammad maksudnya Muhammad SAW dari berbagai macam sisi ada wujuh wahada ada dakhilun fi ummi qouli ta'ala ini masuk dalam keumuman firman Allah Taala tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man Allah. mereka para rasul kami telah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka atau sebagian yang lainnya di antara mereka adalah orang yang diajak bicara siapa maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Wa amma qaulun Nabi wa amma qaulun Nabi sallallahu la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Adapun sabda Rasulullah SAW jangan engkau eh, jangan engkau menyanjungku atau engkau menganggap aku lebih mulia, menganggap aku lebih utama daripada Yunus bin Matta. Fa inna ma qalahu sallallahu hina hasalan niza' baina rajulin yahudiyyin min Bani Israel. Beliau ucapan seperti ini bukan karena beliau enggak lebih utama, Rasulullah lebih utama. Nabi Muhammad SAW lebih utama. Tapi beliau ucapkan seperti ini kenapa? Tawadhu. Merendahkan diri. Paham ya? Nah, saat itu ada perselisihan antara apa? Antara lelaki Yahudi dari kalangan Israel Wabayna ahadil muslimin dengan salah satu kaum muslimin. Famata addat al-mufadalah bainan nas. na'am barakallahu fikum wa khairih minar rusul ila niza' yu'addi ila tahwin sya'nir rusul ala akharin Maka kapanpun Nah, barakallahu fiikum terjadi apa? Terjadi saling membandingkan antara nabi dan juga yang lainnya dari kalangan para rasul. Eh, barakallahu fiikum perbandingan tadi itu akhirnya menghantarkan kepada apa? Ilan niza, permusuhan, pertikaian. Yu'addi ila tahwin yang akhirnya menghantarkan tahwin meremehkan, menyepelekan sya'nir rusul al akhirin, keadaan para rasul yang lainnya. Atau tahwin sya'ni Muhammad wasallam atau meremehkan, mengejek, merendahkan enam kedudukan keadaan Nabi Muhammad SAW fa innal wajiba al kafu anhu maka seperti ini wajib apa yang wajib al kafu anhu berhenti jangan dilanjutkan kalau apa perdebatan tersebut mengarah kepada cacian dan makian mencaci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam atau yang semisalnya enam. ikhwan fi din azza wa jalla Wa qalu walzam tariqatan nabiyil mustafa walzam tariqatan nabiyil mustafa dan berpegang teguhlah engkau dengan jalannya Nabi al-Mustafa walam yakul ilzam tariqata Muhammadin. Kenapa di sini tidak dikatakan berpegang teguhlah engkau dengan jalannya Nabi dengan jalannya Muhammad? Ma'anna Muhammadan huwa Rasulullah, padahal Muhammad itu utusan Allah. Isyaratan ila illati wujubil luzum. Di sini memberikan isyarat tentang apa? wajibnya memberikan, isyarat tentang illah, sebab kenapa wajibnya al-luzum, wajibnya apa? Wajibnya berpegang teguh dengan jalannya Nabi. Ka'annahu qala ilzam tariqatahu li'annahu nabi al-mustafa ini alasannya. Berpegang teguhlah engkau dengan jalannya. Kenapa kok disuruh berpegang teguh dengan jalannya? Dikarenakan dia itu Nabi Mustafa. Dikarenakan dia itu Nabi pilihan. Walihada yahsulu indama natakallam oleh karena ini dianggap bagus Tatkala apa tatkala kita berbicara an Rasul sallam tentang Rasulullah sallam bi ghazwin nam bi nabi uzumin syai'in ilaih yaitu dengan apa? mengembalikan sesuatu kepadanya an-nasifahu bin nubuwah atau bersalah yaitu dengan cara apa? mensifati dengan kenabian atau dengan risalah kerasulan. Ilzam tariqatan nabi. Ya enggak? Berpegang teguh engkau dengan jalannya nabi al-Mustafa. Mau misalnya ini? Abdurrahman apa? Isa Ihsan ayo kita lihat sini Fanaqul qala Nabi. <clears throat> Maka kita katakan qala Nabi berkata Nabi, qala Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW, wa kasura fil alsinati. Al-mutaakhirin min qaulihim sekarang banyak sekali di lisan-lisannya orang-orang belakangan yaitu berupa ucapan mereka qala Muhammad bin Abdullah gitu. Ngomongnya malah qala Muhammad ibn Abdullah. Fahada wa in kana haqqan walaupun ini benar, memang Muhammad itu anaknya Abdullah benar. Nah, wa in kana haqqan walaupun ini benar, lakin laysa fihi kalau <coughs> tapi tidak ada di dalamnya zikrul risalah atau nubuwah, enggak ada penyebutan kerasulan wala kenabian. Seharusnya apa lebih bagusnya? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Qala Muhammad Rasulullah misalkan. Itu lebih bagus karena ada sifatnya. Nah, barakallahu fikum karena ada sifat yang disebutkan di di situ. nah Waladhi la ya'rif anak Muhammad Rasulullah ismuhu Muhammad bin Abdullah yadun annahu rajulun akhar. Orang yang enggak mengenal, orang yang tidak tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, namanya itu adalah Muhammad bin Abdullah yadun. Orang itu akan menduga bahwasanya itu orang lain itu loh. Qala Muhammad bin Abdullah, siapa itu ya? Muhammad bin Abdullah siapa ya? Orang kalau enggak tahu kan gitu. Paham ya? Tapi kalau qala nabiyuna Muhammadun, langsung tahu, oh berarti Nabi Muhammad. Paham maksudnya itu ya? Nah, kita lihat di sini. Lakin idza qult akan tapi kalau kamu katakan qala Rasulullah atau qala Nabiullah, tapi kalau kamu ucapkan berkata Rasulullah, berkata Nabiullah, atau qala Nabi atau berkata Nabi, wa masyabadzalik kana dzalika aula. Itu yang lebih pantas. Kenapa aula? Karena orang langsung tahu kalau itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum soal ini ya? Mahum Abdullah mahum? Eh, na'am. Kita lihat sini. Li'anna hada akser, li'anna hada akser ta'bir sahabat. Karena ini kebanyakan ungkapannya para sahabat seperti itu. Qala Nabi, qala Rasulullah. Wa in kanu yu'abbiruna bi ghairi walaupun terkadang mereka mengungkapkan dan ungkapan yang lain terkadang. Kaqali Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma ra'a rajulan kharaja al masjid ba'dal adzan seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala beliau melihat salah seorang keluar dari masjid setelah adzan qala amma hadza faqat asha Abul Qasim adapun orang ini sungguh telah apa sungguh telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim kepada siapa Abul Qasim maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau kunyahnya Abul Qasim di zaman beliau masih hidup enggak boleh berkunyah dengan nama yang sama Abul Qasim Muhammad Ibn Abdullah enggak boleh setelah beliau meninggal boleh. Banyak kan para imam yang punyanya Abdul Qasim. Paham ya? Seperti itu. Jadi larangan tersebut dalam hadis bahwasanya jangan kalian berkunyah dan kunyahku dan jangan bernama dengan namaku tujuannya apa? Ia tidak apa? Tidak menyerupai nama dan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah beliau meninggal boleh. Setelah beliau meninggal boleh. Ikhwan fi din azza nazakumullah Wa qalu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dan juga ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala beliau berkata, "Man shama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu di situ, paham ya? Puasa ragu, puasa yaum syak ini ya. Ini sudah masuk satu Ramadan atau belum ya ragu dia? Sudah masuk atau belum ya? Kok dia malah puasa? Sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.